Alhamdulillah salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. خير الماكرين وقوله إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا وقوله والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين وقوله إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وقوله قالوا إن معكم إنما نحن مستهزئون ولهذا لم يكن الله أنه قال ما قالوه فقال تعالى وأن يريدوا خيانتك فقد قالوا الله من قبل فأمكن منهم والله عليم حكيم فقال فأمكن منهم ولم يقل فقالهم لأن الخيانة بدعة في مقام الائتمان وهي صفة ذم مطلقا وبذا عرف أن قول بعض الأوام قال الله من يكون منكر فاحش يجب النهي عنه Nah. Qala misalnya musannif rahimallahu taala wa idza kanat sifatu kamalun fi halin atau kamalan jika satu sifat itu adalah sifat yang adalah sifat yang baik, terpuji dan sempurna dalam satu keadaan, kamalan, penaksa. jika satu sifat itu adalah sifat yang terpuji dan baik, sifat sempurna dalam satu keadaan, dan bukanlah sifat sempurna dalam keadaan yang lain lam takun jaizatan maka sifat tersebut tidaklah boleh untuk Allah tidak pula mustahil untuk Allah secara mutlak oleh karena itu maka tidaklah sifat tersebut ditetapkan untuk Allah secara mutlak tidak pula ditiadakan dari Allah secara mutlak namun harus dirinci tiga sifat tersebut boleh bagi Allah dalam satu keadaan, manakala dalam keadaan tersebut sifat tadi adalah sifat sempurna. Watamtani dan mustahil dalam keadaan yang lain yang dalam keadaan tersebut sifat tadi adalah sifat kekurangan. Contoh sifat yang semacamnya adalah makar, kait, dan khidah semuanya kurang lebih terjemahnya sama di budaya dan semacamnya. Maka ketika sifat ini adalah sifat yang sempurna, sifat yang baik dan terpuji, jika dalam rangka membalas orang yang melakukan satu perbuatan dengan tindakan dia yang semisal. Karena di anak karena hal karena sifat-sifat tadi pada saat itu menunjukkan bahasanya si pelaku kuasa untuk membalas musuhnya dengan semisal tindakan musuhnya atau bukan hanya semisal namun bahkan lebih dan tipu daya itu adalah sifat yang jelek sifat kekurangan jika tidak dalam kondisi semacam ini ya, tidak ada orang yang Eh, melakukan tipu daya kepada kita, kemudian kita melakukan tipu daya padanya. Ya, bukan dalam rangka membalas. Kalau tipu daya bukan dalam rangka membalas, itu sifat jelek. Kalau tipu daya dalam rangka membalas, maka itu sifat terpuji. Oleh karena itu maka Allah tidaklah menyebutkan sifat-sifat di atas ala sabilil itlak secara mutlak. Namun Allah hanya menyebutkan sifat-sifat di atas dalam konteks Allah membalas orang-orang yang memperlakukan Allah dan Rasulnya dengan tipu daya. Maka semua ayat tentang masalah tipu daya yang menetapkan kalau Allah itu melakukan tipu daya maka isinya bisa dipastikan Allah melakukan tipu daya terhadap orang-orang yang ya, maka bisa dipastikan kon, e, isinya adalah Allah membalas tipu daya ya, pada orang-orang yang melakukan tipu daya dengan tipu daya yang semisal atau lebih wayam kuruna wayam kuruna wayam kurullah mereka membuat tipu daya maka Allah pun melakukan tipu daya dan Allah sebaik-baik orang yang membuat tipu daya jika juga firman Allah sesungguhnya mereka membuat benar-benar tipu daya maka aku pun membuat tipu daya waladina kadzabu bi ayatina dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami maka kami akan istidrat ya. kami akan uh, berikan kepada mereka berbagai kemudahan min haitsu la ya'lamun di mana mereka tidak menyadarinya kalau itu bukanlah nikmat namun di budaya wa umli lahum dan aku memberikan penundaan hukuman kepada mereka inna kaidi matin dan ini adalah bagian dari tipu daya dan senyap tipu dayaku adalah tipu daya yang kokoh dan hebat Sesungguhnya orang-orang munafik mereka menipu Allah dan Allah akan menipu mereka. Maka Allah menipu mereka sebagai bentuk balasan terhadap orang-orang yang menipu Allah. Kalau mereka mengatakan orang-orang munafik mengatakan pada pimpinan-pimpinannya, ya kami bersama kalian, kami hanya mengajak-ajak orang yang beriman. Maka maka balasannya apa? Allah yastahzi'u tanya-tanya ayat maka Allah mengejek mereka. Oleh karena itu maka Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menyebutkan dalam Al-Qur'an kalau Allah mengkhianati orang yang mengkhianatinya. Namun berkaitan dengan masalah khianat yang Allah firmankan, firmankan jelas sebagai berikut. Wa yuridu jika mereka ingin mengkhianatimu, maka sungguh mereka telah mengkhianati Allah sebelumnya. Fa'am minhu lalu Allah Subhanahu wa taala ya, berkuasa atas mereka. Wallahu alimun hakim, Allah Maha mengetahui lagi Maha ya, bijaksana yang menempatkan segala sesuatu pada tempatnya. Fakal maka di sini Allah katakan faam karena minhum Allah Allah berkuasa atas mereka. Dan uh, Allah tidak mengatakan fakhanahum. Allah mengkhianati mereka. Karena yang namanya khianat adalah tipuan dalam konteks dan situasi diberi amanah. Yang namanya khianat itu berkaitan dengan amanah menipu orang yang memberi amanah. Dan khianat adalah sifat tercela mutlakon secara mutlak. Khianat adalah sifat tercela secara mutlak. Lain dengan tipu daya yang dia menjadi sifat terpuji dalam satu keadaan dan bukan sifat terpuji dalam keadaan yang lain. Kalau kalau, kalau khianat itu sifat tercela secara mutlak sehingga tidaklah ada khianat kecuali jelek. Oleh karena itu tidak ada Allah tidak memberikan dan menetapkan sifat khianat untuk dirinya. Oleh karena itu maka diketahuilah adanya perkataan sebagian orang Arab, orang awam yang diketahui oleh penulis mengucapkan kata-kata Allah man Allah pasti akan mengkhianati orang-orang yang mengkhianati Allah ada perkataan yang mungkar dan jelek yajibun nahyu anhu wajib dilarang penjelasannya al-manhaja wa naqsun akharin anahadil usofa, latus batu latus batu lillahi wala tunfa halu kamalin wa tunfa sukhriyatu halillahu yamku yakidu yaskharu tusta'mal anal muttasifa aduwihi bi akbara yatasadda Nah, aku katakan maka penulis e, menetapkan jalan yang benar terkait dengan e, sifat-sifat e, sifat -sifat yang merupakan sifat sempurna di satu sisi dan sifat kekurangan atau sifat yang buruk dari sisi yang lain. Yang ini merupakan macam yang ketiga dari sifat. Ada yang terpuji secara sempurna, tercela secara e, terpuji dalam semua sisi, tercela dalam semua sisi, dan ada sifat yang terpuji dalam satu sisi dan tercela dalam sisi yang lain. Fayakunu fi istiqmalat maka sifat jenis yang ketiga ini dalam sebagian pemakaian adalah sifat yang sempurna dan terpuji. Dan dalam sebagian pemakaian yang lain adalah sifat yang tercela dan tidak sempurna. Maka jalan yang hak, yang benar, asadid yang benar, sifat-sifat ini tidaklah boleh ditetapkan bila untuk Allah secara mutlak Walatun tidak boleh pula ditiadakan dengan Allah secara mutlak namun ditetapkan dalam satu keadaan yang dalam keadaan tersebut sifat tadi adalah sifat sempurna dan ditiadakan dalam satu keadaan yang dalam keadaan tersebut sifat tadi adalah sifat jelek contohnya adalah al-qaid al-makruh al sukhiyah al-istihza al-qaid al-makruh maknanya tipu daya sukhriyah wal istiza maknanya mengejek dan mengolok maka jika ada orang yang bertanya apakah Allah itu melakukan makar atau tipu daya jawabannya betul Allah melakukan makar dan tipu daya namun hanya terhadap orang-orang yang melakukan tipu daya padanya demikian juga kait Apakah Allah yastahzi mengejek dan mengejek, uh, punya sifat mengejek kita katakan Allah mengejek orang yang mengejeknya. Apakah Allah mengolok-olok? Maka jawabannya betul. Allah mengolok-olok orang-orang yang mengolok-oloknya. Maka sifat-sifat ini digunakan sebagai bentuk mukobala. Tustakmal dipakai dalam konteks mukobala, membalas ejaan dengan ejaan, dibudaya dengan dibudaya. Untuk menjelaskan bahasanya yang bersifat dengan sifat-sifat tersebut yaitu Allah Qadirun kuasa untuk membalas musuhnya dan membalas musuhnya dengan balasan yang lebih besar daripada apa yang dia lakukan. Maka Allah Subhanahu wa taala mensifati dirinya dengan sifat-sifat di atas sebagai bentuk balasan terhadap apa yang dilakukan oleh orang-orang yang mendustakan para rasul lebih baik eh, eh, karena Allah ingin menjelaskan bahasanya dia kuasa untuk eh, membela membalas mereka-mereka yang mendustakan dengan balasan yang lebih keras dan siksaan yang balasan yang lebih keras dan balasan yang e, waiqab dan hukuman akbar yang lebih besar daripada apa yang sengaja dilakukan oleh mereka mereka orang-orang yang mendustakan para rasul. Dengarkanlah firman Allah, innahum yakiduna kaida wa akidu kaida. Wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Ayo. Wala muslimi an inna Allah yakidun. Yakidun. من ذكر المقابل من ذكر المقابل حتى يستبين حتى يستبين حتى يستبين السامع أن الله عز وجل يفعل هذه الأفعال أو هذه الأفعال يفعل هذه الأفعال أو هذه الأوصاف مقابلة مقابلة مقابلة لأنها إذا ذكرت dukirat mutlakotan dukirat mutlakotan fa innaha tahtamilu kamali kamala tahtamilu kamala wan naqsa nah, maka tidak boleh seorang muslim mengatakan Allah ya, itu melakukan tipu daya Allah melakukan makar Allah itu mengolah Allah titik ya. kalau cuma e, kalau titik di situ maka la tidak boleh la harus menyebutkan mukabil menyebutkan lawan hati yastabina sehingga jelaslah pendengar orang yang mendengarkan kalimat-kalimat di atas bahasanya Allah hanya melakukan perbuatan-perbuatan di atas atau sifat-sifat di atas mukobalatan dalam konteks uh, eh, mukobalatan nah, membalas di anak karena jika sifat-sifat tadi disebutkan mutlak tanpa disebutkan kalau itu adalah membalas ya, musuh dengan satu hal yang semisal maka dimungkinkan maka tahtamil maka ada kemungkinan ini ada sifat yang baik dan ada kemungkinan ini sifat yang jelek maka sarahnya cuma menegaskan ulang e, apa yang dikatakan oleh maka catatannya adalah cuma menegaskan ulang apa yang disampaikan oleh penulis tanpa memberikan tambahan faedah sedikit pun. Kemudian faedah yang kedua كفار أو صوم من الأسماء وذلك لأن كل اسم متضمن لصفة كما سبق في القاعدة الثالثة من قواعد الأسماء ولأن من الصفات ما يتعلق بأفعال الله تعالى وأفعاله لا منتهى لها كما أن أقواله لا منتهى لها قال الله تعالى ولو أن ما في الأرض من سكرة أقلام والبحر يمد من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم ومن أمثلة ذلك أن من صفة الله تعالى المجيء والإحيان والأخذ والإمساك والبطش إلى غير ذلك من الصفات من الصفات هل ينظرون هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في سلل من الغمام وقال فأخذهم الله بذنوبهم وقال ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه وقال إن بطش ربك لشديد وقال يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم bab yang kedua, permasalahan sifat itu lebih luas, lebih longgar atau sifat Allah itu lebih banyak daripada namanya. Atau permasalahan sifat itu lebih luas dan lebih longgar daripada permasalahan nama. Kenapa? Karena semua nama mengandung sifat. Maka tentu sifat lebih banyak daripada nama. Semua nama mengandung sifat dan ada sebagian sifat yang tidak jadi nama. Sebagaimana telah disebutkan di kaidah ketika dari kaidah tentang nama Allah. Alasan yang kedua, karena karena sifat ada yang berkaitan dengan perbuatan Allah dan perbuatan Allah tidak ada ujungnya. Sebagaimana firman firman Allah juga tidak ada ujungnya. Allah berfirman seandainya eh, Lau annama fil ardi min sajaratin Sanya pohon-pohon yang ada di muka bumi adalah pena dan lautan yang mutu yang ditambahi Mimbadi setelah habisnya dengan tujuh lautan Sebagai tinta mana bidat Maka tidaklah habis Firman-firman Allah Ya Allah maha perkasa lagi maha bijaksana Di antara contohnya adalah Di antara sifat Allah adalah datang Al-Maji wal Ityan datang mengambil, memegang, kemudian e, memukul ila ghayr dalika min sifat dan sifat-sifat yang lain yang tidak bisa dihitung. Dalilnya sifat datang wajah Arab buka dan Rabbmu datang. Sifat ityan hal yang turunan tidaklah mereka menunggu ila kecuali ayat ayatihumullahu Allah mendatangi mereka fi min minal humam dalam naungan awan ya, buat, uh, dan fa'aradahumullahu bidunubihim lalu Allah memegang mereka disebabkan dosa-dosa mereka wa yumsiku sama'a Allah memegang langit antakoa jangan sampai jatuh alal ardi menimpa bumi Ila bi'idni kecuali dengan izinnya Inabat syarat kala jadi semua pukulan Tuhanmu itu Pukulan yang sangat Dan Allah berfirman Allah menginginkan kebaikan untuk kalian Dan tidak menginginkan kesulitan untuk kalian Dan Nabi SAW bersabda Dalam hadis yang dia Abu Hurairah dan Muslim dan hadis yang mutawatir dari sahabat Abu Hurairah yang yanzilu rabbuna ila sama'i dunia Rob oh, kita turun ke langit dunia maka kita nasifullah ta'ala bihabis sifat kita mengatakan bahasanya Allah bersifat dengan sifat-sifat di atas ala wajil warid sebagaimana yang ada di dalil bagaimana al-warid yang ada dalilnya namun wala nusamihi biha. Kita tidak boleh menamai Allah dengan sifat-sifat di atas. Maka kita tidak boleh mengatakan di antara sifat Allah adalah al-jai yang datang, al-ati yang datang, yang memegang, yang memegang, yang memukul, yang menginginkan, yang turun dan semacamnya. Wa in kunna nukhbiru bidzalika. Wa nasifuhu bihi. Meskipun kita boleh mengkabarkan Allah dengannya dan menjadikannya sebagai sifat Allah. Maka berkaitan dengan sifat-sifat perbuatan Maka kita jadikan Sifat-sifat perbuatan tersebut Maka kita sampaikan eh, Sebagaimana dalilnya Sebagaimana Dalil mengatakan Dalil yang ada menggunakan fi'il ya tisu, yumsiku dan seterusnya maka kita mensifati Allah dengan e, yang ada bagaimana bentuk yang ada e, maka kita sampaikan dalam bentuk kata kerja wa nasifuhu bihi dan bolehkah kita berikan eh, sifat-sifat uh, tadi dengan menggunakan isim fa'il al-jai al-ati al muri jawabannya boleh jika mimba bil ikhbar jawabannya eh, boleh jika mimba bil ikhbar nukhbiru bidalika tapi Eh, penggunaan isim fa'il dari kata-kata di atas tidak boleh minta bisif eh, mimba bil asma minta bil ikhbar bukan dalam rangka menegaskan kalau itu nama Allah namun sekedar cerita kalau Allah itu murid Allah itu zat yang memiliki keinginan dan kehendak ini penjelasannya iya. sekolah suatu mata atau manashu Yusufu wasofa bihi Suktu fala yustaq yustaqu lahu fala yustaqu lahu wa ma ma talaha wa lasmin sifatan lahu sifatan lahu أسماء الله تعالى أسماء الله تعالى توقيفية توقيفية وعلى هذا وعلى هذا فلا يقال إن من أسماء الله الجائي الجائي الشاعي القابضي الباكشي لا يقال هذا هذا من ناحية ومن ناحية أخرى ومن ناحية أخرى yukhadu yukhadu lahu min kulli kitabin waradat ismun binaan ala wurudil wurudil sifatin wasaniyan anahu yajudu fil fil ikhbari ma yajudu fil fit fit tasmiyati Lisamai Taqa'a An taqa'a alal ardi Illa biiznihi Wa mumsiku lisamai Wal ardi An tajura Wa Allah subhanahu wa ta'ala Muntaqimun Min kulli zalimin Fahada ala Kaidah ini Kholas satu ringkasan isi kandungannya adalah adalah dua poin. Poin yang pertama Allah Subhanahu wa taala itu Yusufu disifati dengan sifat yang Allah tetapkan untuk dirinya. Semacam kita katakan di antara sifat Allah sudah datang, al majid wa idyan, mengendaki, demikian pula di antara sifat Allah adalah ridho, marah, marah, memukul, membalas. Namun walaisama min dalika ismun. Sifat-sifat tadi tidak boleh dijadikan sebagai nama. Maka tidak boleh dibuat lahu untuk Allah ismun nama dari sifat-sifat ini dan sifat yang berbeda. Kenapa tidak boleh? Ada beberapa alasan. Alasan yang pertama karena perbuatan Allah atau sifat Allah itu lebih luas daripada nama. Maka semua nama yang itu adalah sabatil lillah memang menjadi milik Allah maka bisa dipastikan dia mengandung sifat namun tidak sebaliknya alasan yang kedua nama Allah itu tauqifi mengikuti dalil Nah dalilnya dalil yang ada cuma menceritakan sifat Allah bersifat datang, marah dan tidak dan tidak terdapat dalil yang menunjukkan kalau itu Allah jadikan sebagai nama untuk dirinya. Wa ala hadha, maka berdasarkan hal ini maka tidak boleh mengatakan bahwa di antara nama Allah adalah al-jahi, asai yang datang, yang berganda al qafid yang menggenggam, yang memukul. Ya, kalau hada tidak boleh kita katakan demikian eh, dan satu sisi tidak boleh karena tidak ada dalilnya. Dan sisi yang lain hakikat dari perbuatan-perbuatan di atas minha di antaranya adalah perbuatan yang boleh jadi mengandung makna eh, pujian dan ada yang dimungkinkan celaan dan tidak boleh uh, eh, Yusufullahu azza wa jal illa bima huwa madhun tidak boleh Allah itu disifati maksudnya diberi nama dan tidak boleh memberi nama untuk Allah Subhanahu wa taala kecuali nama pujian karena Allah menegaskan walillahil asmaul husna Maka tidak boleh ada nama untuk Allah kecuali yang merupakan nama pujian. Kalau nama yang e, mungkin pujian, mungkin ini e, maka tidak layak menjadi nama untuk Allah karena menyelisih kaidah walilail asmaul husna. Wa ala hadza maka berdasarkan hal ini maka wajib mencukupkan diri dengan nama yang Allah berikan untuk dirinya dan tidaklah diambil dari semua sifat yang Eh, warodat datang berdalil tidak boleh diambil darinya ismun nama binaan dengan dasar ala wurud sifat karena dia telah karena nama tersebut telah ya, uh, eh, warodat datang sifat sebagai sifat maka sifat-sifat tadi tidak boleh dijadikan sebagai nama ya, dengan tiga alasan. Yang pertama memang konsumsi bahasanya bab sifat itu lebih luas daripada bab nama. Ya, tidak semua sifat bisa dijadikan nama, meskipun semua nama mengandung sifat. Kemudian yang namanya nama itu menunggu dalil. Tidak ada dalilnya maka tidak bisa ditetapkan kemudian terdapat kaidah tentang masalah nama bahasanya nama itu harus al husna satu hal yang mungkin maknanya baik dan mungkin maknanya jelek atau mah netral tidak menunjukkan makna baik netral maka tidak apa dan tidak layak untuk menjadi nama yang kedua diperbolehkan menceritakan Allah dengan kata-kata yang sebenarnya tidak boleh jika itu sebagai nama bagi Allah. Maka boleh mengatakan qabib, basit, mengegam, menghampar, namun Allah tidak ikhbar dalam bahasa cerita saja. Dan maka boleh bagi anda untuk mengatakan bahasanya Allah itu mumsikun, zat yang menahan lisanak langit jangan sampai menjatuhi bumi kecuali dengan izinnya menahan langit dan bumi untuk tidak hancur. Dan Allah Subhanahu wa taala itu mengutakimun zat yang membalas semua orang yang balik. Nah, ini semua diperbolehkan jika ala sebidang ikhbar. Tentunya adalah cerita, bukan ala babi tasmiyah menetapkannya sebagai nama. Dan babil ikhbar lebih luas lagi daripada babu sifat kalau babu sifat maka harus berdalil. Babu ikhbar tidak harus berdalil. Jika itu adalah mimbang bin ikhbar maka boleh tidak berdalil atas asalkan maknanya benar. Asalkan maknanya benar. Misalnya kita orang mengatakan Allah adalah arsitek e, alam semesta. E, eh, bolehkah kalimat ini jika bilik ikhbar boleh karena maknanya benar arsitek dalam pengertian yang membuat merancang yusawir memberi rupa maka jika bilik ikhbar boleh maka tadi sifat-sifat yang bergalil dalam bentuk kata kerja itu boleh kita bahasakan dengan bentuk isim fa'il jika mimbar bil ikhbar bukan mimbar bil asma kemudian kaidah berikutnya jadi al-istiwa'i al wal-nuzumi ila dunia wal-wajhi wal-yadaini walahi dalika fayajidu isbat fayajidu isbatuha li isbatuha lillahi ta'ala ala wajhi ala wajhi la'iki bihi bihari musam'i wal-akhli kama sambu fa faminhu qawluhu ta'ala ya ibn ladina amanu amanu dunia بالذي أنزل من قبل ومن يذكر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا فالإيمان بالله يتضمن الإيمان بصفاته الإيمان فالإيمان بالله يتضمن الإيمان بصفاته والإيمان بالكتاب الذي نزل على رسوله يتضمن الإيمان بكل ما جاء فيه من صفات الله و وقول محمد وقول محمد وعلا. Nah. Sifat Allah Ta'ala, sifat Allah itu terbagi menjadi dua macam Sifat yang Allah tetapkan sebagai miliknya Dan sifat yang Allah tiadakan dari dirinya Fasubutiyah maka subutiyah adalah sifat yang Allah tetapkan Sebagai sifat untuk dirinya Allah menetapkannya dalam Al-Quran atau melalui lisan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Rasulnya adalah sifat sempurna, tidak ada kekurangan padanya sedikit pun semacam hidup mengetahui kuasa istiwa di atas al turun ke langit dunia punya wajah punya dua tangan dan semacam itu maka kita wajib meyakininya menetapkannya bagi Allah hakikatan secara hakiki ala wasilah iblis sesuai dengan bentuk yang layak bagi keagungan dan kebesaran Allah. Nah ini wajib kita tetapkan bidalil eh, sam'i wal akli dengan dalil wahyu dan dalil akal. Baca sifat subutia wajib kita tetapkan untuk Allah. Dalil wahyu ini adalah diantaranya dalam firman Allah, wahai orang-orang yang beriman, terimalah kepada Allah dan Rasulnya. nya dan kitab yang telah Allah turunkan pada Rasulnya dan berbagai kitab yang Allah turunkan sebelumnya siapa yang kafir kepada Allah dan para malaikat berbagai kitab sucinya para rasulnya dan hari akhir maka dia telah sesat dengan sesat yang jauh maka di sini ada perintah untuk beriman kepada Allah beriman kepada Allah diantara isinya adalah beriman dengan sifat Allah dan beriman dengan kitab yang Allah turunkan pada Rasulnya itu beriman dengan Quran Ya tahu di antara isinya isi dari beriman dengan Quran adalah beriman mengimani semua sifat Allah yang terdapat dalam Al-Quran dan beriman bahasanya Muhammad adalah utusan Allah itu yang terdorong isinya di antara isinya adalah beriman dengan semua yang semua sifat yang diberitakan dan disampaikan oleh Muhammad SAW tentang utusannya tentang yang mengutusnya yaitu Allah Azza wa Jalla. Maka berdasarkan ayat ini maka kita wajib menetapkan semua nama dan sifat yang Allah sampaikan terdapat dalam Al-Quran Seperti terdapat dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan Kenapa? Oh. Ya, wa amal akal ataupun akal, dalil akal karena Allah Subhanahu wa taala memberitakan sifat-sifat tersebut tentang dirinya, dari e, mengenai dirinya dan dia adalah yang paling mengetahui tentang sifat-sifatnya daripada yang lainnya. Dan dia adalah zat yang paling benar perkataannya dan paling bagus perkataannya daripada yang lain maka wajib menetapkan sifat-sifat tersebut untuk Allah sebagaimana Allah telah memberitakannya atau karena Allah telah memberitakannya minhai taladud tanpa ragu-ragu karena ragu-ragu tentang beritanya eh, ragu-ragu untuk meyakini satu berita ini inamaya ta'ata hanyalah datang keraguan keraguan tersebut hanyalah datang manakala cerita itu berasal dari orang yang boleh jadi dia tidak tahu tentang apa yang dia beritakan. Atau boleh jadi dia berdusta dalam berita yang dia sampaikan. Atau al aidi Atau dia adalah orang yang tidak pandai bercerita, tidak pandai berbahasa. al adalah orang yang layak sah di mayuri, Tidak bisa menjelaskan apa yang dia inginkan. Dia itu ingin apa, dia nggak bisa menjelaskan. Ya. Orang yang mendengarnya bingung, kesimpulannya apa? Dia itu ingin apa? Nah, itu alai. Nah, kalau seorang yang alai ini cerita satu cerita, itu jangan dipercaya. Nah, jangan-jangan yang kita tangkap ternyata beda dengan yang dia maksudkan dan dia inginkan. Dan tiga cacat ini mustahil ada pada Allah itu karena semua sebab untuk tidak percaya atau berita itu mustahil ada pada Allah maka wajib menerima dan yakini berita yang Allah sampaikan sebagaimana yang Allah sampaikan demikian pula yang kita katakan tentang berita yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang Allah maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang paling mengenal Tuhannya orang yang paling benar perkataannya wa anfusuhum iradatan dan orang yang paling menghendaki kebaikan untuk umatnya dan yang paling jelas jika dia menjelaskan maka wajib menerima dan meyakini semua berita yang Allah sampaikan ala bahwa alaih sebagaimana berita yang Allah sampaikan demikian kita baca pagi hari ini sallallahu ala nabiyina wa ala alihi كلام الحمد لله العالمين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت